السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Malik rahimahullah taala nafa'na bihi wa bi ulumi fid amin. Sampailah kita pada pembahasan puasa yang terakhir yaitu mengenai tentang hikmah daripada puasa secara keseluruhan. Kata beliau, "Walaika bil iktsar min as mutlaqan." Hendaknya kalian memperbanyak daripada ibadah puasa mutlakon. Jadi baik bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Fa innahu min ablagil asya'i fi riyadatin nafsi wa kasri wa kasri syahwa. sinaratil qalbi wa tarqiqihi. Karena berpuasa itu katanya adalah paling ampuhnya sesuatu di dalam melatih jiwa di dalam cara mujahadah dengan jiwa kita wakasi syahwat dan menghancurkan mematahkan hawa nafsu wasinaratil galbi wa dan menjadi sebab puasa itu hati itu akan bercahaya dan akan lembut jadinya wa tadibil jawari wa dan mendidik anggota badan serta meluruskan pelaksanaan daripada anggota-anggota tersebut. Watansi itu halil ibadah dan ibadah puasa itu pula menjadikan semangat kepada anggota badan yang tujuh itu. Wafihi sawabul azim dan juga dalam puasa terdapatkan pahala yang sangat agung wal jazaul karim alladzi la nihayata lahu wala ghayah dan juga pembalasan yang sangat mulia yang tidak ada batas akhirnya. Nah, jadi kata beliau di sini paling ampuhnya sesuatu untuk melatih hawa nafsu itu adalah puasa. Oleh karenanya kita lihat kancing-kancing sunan itu mereka itu dididik oleh para guru-guru mereka itu dengan berpuasa. Sunan Kalijaga tidak makan, tidak minum sampai tahunan. Itu karena apa? Puasa itu adalah paling ampuhnya sesuatu melatih hawa nafsu. Masalahnya sekarang ini banyak di antara kita itu yang nggak mau melatih hawa nafsu itu nggak mau gitu. Bahkan riyadotun nafas, riyadotun nafas kata-kata riyadotun nafas itu hampir dikatakan sudah tidak ada lagi di antara kita. Kalau ditanya kepada anak-anak muda apa sih riyadotun nafas itu, maka mereka menjawab tidak tahu. Tanyakan kepada mereka apa sih artinya mujahadah itu yang difirmankan Allah taala dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina subulana. Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya, melatih jiwanya. Mereka-mereka yang semacam itu akan dibukakan pintu-pintu kemuliaan daripada Allah SWT. Apapun pintu yang diinginkan akan dibuka oleh Allah Ta'ala untuk orang tersebut. tapi masalahnya banyak di antara kita jangan pun melatih dirinya mendidik jiwanya. Kadang-kadang riyadhatun nafas, kata-kata riyadhatun nafas saja tidak tahu apa sih maksudnya. Mujahid itu bagaimana sih bentuknya gitu. Nah, oleh karenanya di sini sebutkan di antaranya katanya beliau melatih jiwa itu adalah melawan hawa nafsu dan menindasnya, menekannya sekiranya hawa nafsu itu tabaan lima subihi. Itu maksudnya hawa nafsu itu wajib dilatih sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taban lima sendiri. Tidak beriman atau artinya tidak sempurna keimanan di antara kalian kecuali sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku arahkan, apa yang aku teladankan. Nah, itu namanya hawa nafsu itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah taala kecuali dengan pendidikan, dengan riyadhah, dengan pelatihan, dengan mujahadah, biasa melawan hawa nafsu itu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Nah, nanti menjadi suka. Setelah suka, maka jadilah nafsu itu nafsu yang mutmainnah. Kalau sebelumnya semua nafsu ketika seorang itu diciptakan dalam keadaan nafsunya itu adalah nafsu yang tidak abiyah. Nafsu yang selalu mengajak kepada orangnya itu untuk berbuat maksiat atau nafsu ammarah. Bisu, pasti itu. Kalau sudah dilatih, dilatih akhirnya jadi nafsu radiyah, mardiyah sampai jadi mutmainnah. Nah, itu semua tidak akan mengalami proses-proses semacam itu kecuali setelah kita itu melalui proses mujahadah, melatih hawa nafsu. Dan paling ampuhnya kita melatih hawa nafsu sehingga nafsu kita itu tidak menjadi seorang yang suka temperamental, menjadi orang yang bersih hatinya, menjadi orang yang mulia hatinya, bersinar hatinya sehingga mimpinya itu baik-baik, mempunyai hati yang bersih. Itu tidak mungkin semacam itu kecuali dengan dilatih. Di antara pelatihannya itu adalah dengan kita berpuasa. Gitu. Jadi banyak kita berpuasa itu akan menyebabkan hati kita itu bersih. Nah, dan ini yang sekarang ini banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita. Jadi seakan-akan yang namanya melatih hawa nafsu itu sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang pokok. Padahal ini adalah sesuatu yang pokok. Gitu. Ambil satu contoh, lihat bagaimana kemuliaan orang yang punya hati bersih karena biasa melawan hawa nafsunya. Diceritakan oleh Habib Ali Habsi Sebel Maulid, di India itu ada satu orang yang karena seringnya dia itu bertapa, bersemedi, berpuasa sekian hari, tidak tidur sekian hari, itu sampai-sampai dia itu mencapai derajat itu sebagai orang sakti, orang mumpuni. Sehingga dia bisa terbang. Dia bisa membaca hatinya orang, orang kafir padahal. Kok bisa yang semacam itu bisa terjadi kepada orang kafir? Jawabannya gampang saja. Bukan itu berarti bahwasanya mereka itu bisa semacam itu berarti Tuhannya mereka benar, tidak. Karena itu adalah semacam semacam istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tambah yakin bahwasanya apa di dipegang oleh mereka, apa yang dianut oleh mereka, diyakini oleh mereka benar, sehingga apa? Tambah terjerumus ke, dalam dosa demi dosa sampai akhirnya meninggal dalam keadaan suruh khotimah. Nauzubillah. Itu istidratnya Tapi lihat bagaimana jawaban kita gampang saja karena apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW di mana Allah SWT firman dalam hadis kutinya "Ana inda donni abdi bi." Aku ini berada dalam persangkaan hambaku. Walaupun orang kafir itu adalah hamba Allah. Kalau dia itu berprasangka dengan keyakinan itu Allah yang maha kuasa itu akan berbuat begini, begini dan sebagainya, maka diteruskan, diikuti oleh Allah Taala sebagai fitnah bagi dirinya. Dari dari segi itu saja makanya ini hadis merupakan sebuah kabar gembira bagi kita, tapi juga sebuah malapetaka bagi kita. Kenapa demikian saya katakan? Iya, karena hadis tersebut merupakan sebuah kabar gembira bagi kita, kalau seumpama kita menggunakannya dengan benar. Seperti sekarang ini kita datang dari rumah ke tempat yang mulia ini, ke rumah Allah ini. Tidak ada maksud lain. Kita itu bertujuan untuk mendapatkan ridhonya. Dan bertujuan untuk mendapatkan rahmatnya. Bertujuan untuk mendapatkan barokahnya. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya. Tiga hal yang kita inginkan dengan kedatangan kita ke masjid ini. Begitu kita keluar dari masjid, kita pasti mendapatkannya. Yakin, maka kita akan pasti dapat. Nah itu artinya ana indah dunia abdibi. Jadi kesempatan yang besar buat kita. Kalau orang yakin, nah jadi yang memberikan semuanya itu bukanlah orang wali, bukan orang alim, bukan orang soleh, tapi memberikan itu Allah SWT. Makanya katanya Al Habib Ali Habsi di dalam kitabnya itu di dalam syairnya beliau mengatakan ini taqadal mar'u walisa kama yadunnu lam Allahul mu'ti. Jika seorang hamba itu berkeyakinan ada orang yang bisa berbuat begini, begini dan sebagainya kepada orang lain. Ternyata orang itu nggak seperti yang diharapkan. Orang itu nggak seperti yang diduga. Apa kata Habib Ali Habsi? Dia tidak akan rugi. Kenapa? Allah akan menyampaikan keinginan dia. oleh karenanya juga ada sebuah pepatah sufiah yang yang mengatakan al-madad fil mashhad. Al-madad fil mashhad. Pemberian Allah taala itu tergantung kepada keyakinan kita. Memang ada simbol-simbolnya, ada sumber-sumbernya, tapi yang memberikan Allah. Walaupun raja wali sekalipun, bukan raja wali yang memberikan, tapi Allah. Walaupun yang ada di depan kita adalah seorang kutub, seorang raja wali, tapi kalau kita tidak berkeyakinan kepada dia, tapi kita yakin ini orang biasa, nggak ada keistimewaannya, nggak ada kelebihannya, maka sama pandangan yang semacam ini tidak bermanfaat sebagaimana Abi Lahab memandang Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Abi Lahab memandang Nabi Muhammad sebagai basyariahnya. Sina Abu Bakar Siddiq melihat Nabi SAW bukan basyariahnya tapi maziahnya. Lihat bagaimana dia didapatkan Sina Abu Bakar Siddiq. Dia menjadi seorang yang paling utama di antara umat ini setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana Abi Lahab. Walaupun dia orang paling dekat dengan Nabi Muhammad, pamannya Nabi. Tapi karena dia melihat kepada basyariahnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dia mendapatkan keapesan karena Nabi. Sehingga dia itu menjadi seorang yang akan menghuni neraka untuk selama-lamanya. Jadi semua itu karena keyakinan kita. Gitu. Oleh karena itu, maka satu orang yang beragama Hindu yang ada di India itu, dia bisa terbang, bisa membaca hatinya orang. Begitu orang datang langsung dikasih. Padahal dia bukan orang muslim. Gitu. Sehingga begitu ada seorang Habib datang ke kota Melebar itu, maka dia melihat ini orang bawa fitnah. Ini orang kalau tidak dihentikan fitnahnya akan merajalela di antara masyarakat karena sudah merebak di antara mereka menganggap bahwasanya orang ini adalah Tuhan. Karena begitu bertemu saja dia tahu ini maksudnya apa, apa yang dilakukan tadi lagi ngapain, semuanya ditebak jelas. Akhirnya apa? Ini Habib datang dengan membawa pisau. Maksudnya dia itu mau bunuh orang ini. Sehingga tidak tersebar fitnahnya. Pisaunya taruh di belakang. Dia ketok pintunya. Begitu dia ketok pintunya, belum dibuka pintunya. Tiba-tiba dari dalam itu orang itu mengatakan begini. Habib silahkan masuk tapi tolong. Pisau yang kamu bawa itu biarkan di luar rumah. Coba lihat. Dia pun dikasar. Dia tahu apa yang dibalik balik bom kemarin nggak kelihatan gitu. Hanya dilepas, dilempar pisaunya dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, ditemuinya oleh orang ini Habib tersebut lalu katakan apakah kehendak Habib datang ke rumah ini saya ingin mengislamkan kamu gitu. saya ingin menginsyafkan kamu kamu telah membawa fitnah yang sangat besar di antara masyarakat kota melebar akhirnya Bagaimanakah argumennya ya Habib sehingga saya itu harus percaya kepada kamu? Orang saya itu mempunyai kelebihan lebih daripada kamu, kok harus saya percaya kepada kamu? Pokoknya adu argumen, disebutkan ayatnya, disebutkan hadisnya. Dia nggak bergeming, tetap dia itu dalam pendiriannya dia. Sampai istri Habib ini temperamental, marah dia, akhirnya mejanya itu dibanting, pukul keras. Kamu masuk Islam atau saya bunuh kamu? Begitu di mejanya itu langsung tangannya diulurkan ke Habib aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah kaget ini Habib tercengang dia loh mulai tadi saya mengadu argumen dengan membawa hadis ayat kamu tidak mau masuk ke dalam agama Islam ini. begitu saya tekan kamu begitu saya e, pukulkan tanganku di meja tiba-tiba kamu mengulurkan tangan apa jawabannya dia galiah Habib saya ini tidak menjadi semacam ini kecuali karena dari mulai muda saya sudah biasa bersemedi dan melawan hawa nafsu saya. Apa yang diinginkan hawa nafsu saya, saya tidak mengikutinya. Ketika Habib itu membawa ayat, buah hadis, hawa nafsu mengatakan jangan diikuti. Tapi ketika eh, dia katakan ikuti. Tapi ketika Habib itu memukul meja, dia marah hawa nafsu itu. Lawan dia. Di saat itulah saya mengatakan aku tidak akan melawannya dan aku akan tunduk kepada dia. Subhanallah begitu dia masuk ke dalam agama Islam setelah bersyahadat tidak berlalu waktu lama kecuali dia sampai makomnya ke makomul abdal. 40 orang cuma di muka bumi ini. Karena apa? Kebersihan hatinya dia sudah siap. Salah satu contoh juga ada seorang kiai, seorang alim dia kedatangan seorang murid. Muridnya datang, ketemu sama dia, belajar kepada beliau, tiga hari suruh pulang. Sudah, kamu dakwah aja. Datang satu orang lagi, disuruh duduk di pondoknya sampai tiga tahun, baru disuruh pulang. Datang satu orang lagi, disuruh duduk di pondoknya untuk belajar kepada dirinya sampai sepuluh tahun, baru disuruh pulang. Heran itu istrinya. Dia katakan, wahai suamiku, aku heran kepadamu. Kok orang yang pertama itu datang kepada kamu cukup tiga hari suruh pulang. Yang kedua cukup tiga tahun. Yang ketiga sampai sepuluh tahun. Apa jawaban gurunya? Saya ini hanya memberikan ilmu. Orang yang pertama sudah siap. Maka tinggal aku tuangkan saja ilmu di dalam hatinya. Orang yang kedua belum siap. Sehingga apa? Perlu untuk melatih hawa nafsunya. Dan itu membutuhkan waktu tiga tahun. Orang yang ketiga lebih tidak siap lagi. Sehingga membutuhkan kepada pelatihan hawa nafsunya sampai sepuluh tahun. Baru dia itu mampu untuk melaksanakannya. Nah, jadi semua itu daripada mujahadah. Nah, ini mujahadah. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu sampai selama 25 tahun dia itu berlalu lalang, tidak menetap di suatu tempat, dari satu kota ke kota yang lainnya. Yang dimakan bukan seperti makanannya manusia, tapi yang dimakan itu adalah rerumputan yang ada di atas sana itu. Sampai kata beliau ketika aku bermujahadah dulu, itu sampai-sampai kotoranku itu warnanya seperti kotorannya kambing, hijau warnanya. Dan beliau itu selama 15 tahun kalau sudah malam hari dia tidak tidur. Apa yang dilakukannya? Beliau berdiri di atasnya sungai sambil perpegangan kepada sebuah tali sambil membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya kalau semua dia ngantuk maka dia masuk ke dalam sungai itu. Dari saking melawan hawa nafsunya itu. Nah, ini artinya melatih hawa nafsu. Jadilah orang besar. Gitu. Coba sekarang di mana di antara kita yang berusaha untuk melatih hawa nafsunya supaya tidak menjadi orang temperamental, Lihat bagaimana di mana-mana orang suka marah, dibiarkan saja, diluapkan saja. Padahal itu wajib untuk di dimujahadati, dilatih hawa nafsunya supaya hilang itu sifat itu. Itu tidak baik. Dan maksud tujuan kita hidup di dunia itu adalah melatih hawa nafsu kita sampai hawa nafsu, hawa nafsu kita itu menjadi nafsu yang radiyatun mardiyah mutmainnah. Kalau tidak, kalau kita tidak biasa melatih nggak bakal bisa. Lalu melatihnya bagaimana? Dengan rumusan. Rumusannya apa? Ya ini ada di dalam kitab ini. Di antaranya katanya Habib Haddad, kita harus sering berpuasa. Puasa itu bisa melenturkan hati sehingga yang tadinya dia suka marah jadi hilang sifat amarahnya itu. Yang tadinya suka iri dengki hilang. Yang tadinya suka sombong akan hilang. Nah, jadi semua itu harus dilatih. Kalau tanpa riyadhatun nafas tidak akan mampu, tidak akan bisa gitu. Jadi jangan sampai kita katakan ah kayaknya Nabi SAW nggak pernah sih melatih hawa nafsu. Pernah, banyak hal yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu adalah melatih hawa nafsunya. Walaupun dia seorang Nabi. Dan dia seorang tauladan bagi kita semuanya. Di antara contohnya, gambarannya yang disebutkan oleh para ulama katanya. Beliau pernah suatu waktu sedang membagikan harta ghanimah. Dan bagian harta ghanimah kaum muhajirin diberikan lebih, kaum ansar diberikan lebih sedikit. Karena memang kaum muhajirin ketika berangkat dari Mekah ke Madinah mereka meninggalkan semua hartanya. Gak punya harta sama sekali. Sehingga diberikan oleh Nabi SAW lebih daripada orang-orang Ansar yang memang dia itu punya harta di kota Madinah. Ada salah satu badui datang kepada Nabi. Lalu dia berucap di depannya Nabi. Galia Muhammad laqad ta'taita ato'an maturidu bihi wajhallah. Wahai Muhammad, kamu telah memberikan suatu pemberian yang maksudnya tujuan kamu bukan karena Allah. Artinya apa? Inna kala ta'dil, kamu tidak adil. Sehingga apa? Ketika Badu itu mengucapkan ucapannya tersebut, responnya Nabi itu wajahnya itu merah. Sebagai tanda bahwa saya Nabi marah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna ma'ana basyarun mislukum, aku manusia biasa, sama seperti sekalian. Aku bisa sedih, aku bisa senang, aku bisa gembira, kata Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya kalau seumpama aku hukumkan suatu hukuman tidak sesuai dengan keadilan, maka hendaknya kalian respon aku. Itu kata Nabi Muhammad Alaihi Wasallam merah. Kata perawi hadis tersebut, aku melihat wajah merahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian berubah, berubah, berubah sampai kemudian kembali seperti asal. Kenapa bisa berubah? Karena Nabi SAW mengatakan di dalam situasi yang semacam itu, rohimallahu ahli Musa lakot uziya akthar min haza Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia telah diganggu oleh umatku lebih daripada yang akulah alami sekarang. Tapi dia sabar. Nah ini salah satu kiat bagaimana seorang mujahadah. Jadi di antara kiat-kiat untuk kita melatih hawa nafsunya adalah kita melihat kepada orang dahulu. Kita lihat kepada para ulama. Kita lihat manajemennya para aulia. Mereka itu tidak menjadi orang-orang yang besar kecuali setelah melewati langkah tahapan-tahapan melatih hawa nafsunya itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan dirinya, supaya tidak melampiaskan amarahnya. Beliau katakan, rahimallah, semoga Allah merahmati saudara Musa. Dia diberi gangguan lebih daripada gangguanku, tapi dia sabar. Kalau dia sabar, kenapa aku tidak sabar? Itu maksudnya. Gitu. Sehingga pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi bertanya, dari ya Rasulullah, apakah maksudmu Nabi Musa itu diganggu lebih daripada gangguan yang kamu rasakan pada saat itu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Gal iya, Nabi Musa itu kan tidak seperti Bani Israel yang lainnya. Di mana Bani Israel itu kalau mandi itu sukanya bersama-sama. Mereka tidak ada rasa malu mandi bersama-sama itu. Nabi Musa tidak mau karena itu dilarang oleh agama. Sehingga karena Nabi Musa tidak mau mengikuti apa yang biasa mereka lakukan, akhirnya difitnah oleh umatnya. Katanya Nabi Musa nggak mau mandi sama kita karena pelernya besar sebelah. <laughs> Coba lihat. Kita aja dikatakan begitu malunya luar biasa. Ini Nabi Musa. Jadi pelernya itu besar sebelah. Makanya dia nggak mau mandi sama kita. Tapi Nabi Musa nggak menanggapinya. Eh, dia sabar saja. Karena apa? Ya nah itulah beliau ya. Beliau itu para nabi itu, para ulama itu. Kenapa? Yang semacam ini terjadi kepada mereka, tapi mereka diam saja. Sesuai dengan firman Allah Taala, "Idza khatabahumul jahilu nagalu salama." kalau mereka itu diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, semacam ini orang yang bodoh. Coba mereka tahu ini Nabi Musa. Coba mereka tahu apa hakikatnya bahwasanya mandi telanjang bersama-sama itu dilarang oleh agama, maka mereka tidak akan mengucapkan hal itu kepada Nabi Musa. Oleh karena dikatakan ini orang bodoh. Apa jawaban yang terbaik menanggapi ucapan-ucapan orang yang bodoh itu? Tidak ada lain kecuali sesuai dengan firman Allah Taala. Salam, diam aja. Gak usah dijawab. Kenapa? Zaharal haqqu wa zahaqal batil. Yang namanya kebenaran pasti tambah. Yang namanya kesesatan pasti kalah. Jadi biarkan kita difitnah. Oh kita itu kalau nggak maju, kita nggak mengkaderisasi, maka nanti pasti kita itu akan dituduh semacam ini seterusnya. Gak usah. Diam saja. Nanti suatu waktu Allah akan menampakkannya. Sebagaimana apa yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Musa ini. Suatu waktu Nabi Musa mandi. Mandinya Nabi Musa itu kan mempunyai mukjizat kalau dia itu pukul tongkatnya kepada batu keluar airnya. Maka diletakkan bajunya dia di atas batu itu, kemudian dia pukulkan tongkatnya ke batu itu kemudian memancar air. Mandi dia. Begitu dia mandi ternyata batunya itu digelentingkan oleh malaikat. Sehingga menjauh dari Nabi Musa. Padahal pakaiannya ada di batu itu. Maka dia kejar, dia lari. Ketika dia lari kelihatan oleh salah satu umatnya. Akhirnya dia berteriak, oh ternyata Nabi Musa pelernya itu sempurna, nggak besar sebelah. Nah, coba lihat. Allah sendiri yang membelanya. Itu artinya doharul haq wa zahakul batil, innal batil lakana zahukum. Yang namanya kebenaran itu pasti tampak. Yang namanya kesesatan, yang namanya kesalahan itu pasti nanti akan suatu waktu orang tahu bahwa ini yang salah. Saya ingat kepada ayah saya, ayah saya ini orang yang sabar. Sabar betul. Sehingga dia itu kalau dimarahi sama orang tuanya itu diam saja. Dipukul sama orangnya diam saja, padahal bukan dia melakukannya, tapi dia diam. Dia selalu mengatakan kepada saya pada waktu itu, kalau dimarahi sama orang tua jangan lawan, diam saja. Nanti kalau orang tuanya tahu kamu itu nggak salah, dia akan menyesal. Dia akan kesian sama kamu. Dia akan mendoakan kamu. Nah ini doanya ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya orang tua itu lebih afdal daripada doanya satu wali. Kalau kamu lawan, namanya orang tua itu pasti jengkel. Walaupun kamu benar, melawan orang tua, membantah orang tua, apa yang diutarakan orang tua itu pasti orang tua itu pasti marah. Gitu. Sehingga subhanallah saya punya kakek ini keras, sangat temperamental. Jadi <laughs> masih ingat kita kadang-kadang kalau kuahnya itu agak keasinan diangkat dibanting gitu. <laughs> dari kerasnya keras itu. Itu misalnya-misalnya saya itu karena yang nakal-nakal nggak tahu saat bikin termasuk nggak apa tidak. <laughs> Itu kadang-kadang nakal itu di, diikat kakinya digantung di pohon. Jadi keras sekali. Sehingga suatu waktu sepedanya itu rusak. Dituduhlah saya punya abah. Disangkanya ayah saya yang merusak, dipukul. Itu malah sudah punya anak kan dipukul, tapi diam saja. Ayah saya diam. Subhanallah ketahuan setelah itu ternyata yang merusak bukan ayah saya tapi Habib Gasim. <laughs> Nah, tapi Abu ya saya, saya punya kakek ini dari saking malunya, dari saking malunya sering salah memukul tapi Abu ya itu diam saja sampai-sampai dia itu mengatakan kepada Abu Habib Hasan itu, kalau kamu mau rokok di depan saya pun nggak apa-apa. Sampai begitu. Dari saking banyak salahnya dia itu. Tapi kalau ada orang jangan di depan saya takut disangkanya kamu kurang ajar kepada orang tuanya gitu. Tapi yang lainnya nggak bakal boleh yang semacam itu gitu. Nah, ini ini faedahnya lihat bagaimana doharul hak wa batil innal batil kana jadi jangan sampai kita katakan, oh kalau kita nggak klarifikasi, maka kita pasti akan dituduh yang semacam itu. Biarkan tambah lama tuduhan itu, tambah lama fitnah itu, tambah lama kesusahan kita, tambah lama kesedihan kita, tambah lama sakit hati kita, tambah besar pahala yang kita dapatkan. Hakikatnya itu semacam itu. Dan untuk itulah kita hidup di dunia ini. Nah, tapi sekarang kadang-kadang, wah nama saya nggak bagus jadinya. Saya difitnah semacam ini, kita harus mengklarifikasi dia saja. Iza khatabahumul jahiluna galu salama. Nah, dan orang semacam ini kalau tidak melatih hawa nafsunya tidak akan bisa. Jadi semua orang-orang aulia dulu, semua para ulama dahulu, itu semua itu tidak menjadi orang-orang yang berkeimanan dengan sempurna kecuali setelah mereka itu melatih hawa nafsunya. Saya teringat disebutkan di dalam kitab manakibnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini adalah datuknya para habaib bangsa Al-Idrus. Habib Abdullah al -Idrus. Itu beliau ketika belajar kepada gurunya. Maka beliau diperintahkan oleh gurunya itu, kamu datang kepada saya dengan rasa sifat kesombongan yang ada pada diri kamu. Maka pelajaran yang pertama adalah kamu harus hilangkan sifat sombong ini. Baik guru saya siap. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus pergi besok di tengah jalan, duduk di tengah jalan minta-minta kami perintah gurunya. Coba lihat. Dia orang yang mulia. Bukan orang nggak punya, orang punya. Tapi tiba-tiba sama gurunya diperintahkan untuk duduk di pinggir jalan minta-minta begitu. Nah, ini semua itu adalah dalam rangka upaya untuk melatih hawa nafsunya. Tapi karena gurunya memerintahkan dia laksanakan. Setelah masuk malam hari diambil uang yang didapatkan disetorkan kepada gurunya. Akhirnya karena gurunya kamu laksanakan iya, ini hasilnya guru. Dengan pakaianmu itu, gal iya, jangan. Besok kamu keluar dalam keadaan kau berpakaian dengan pakaian yang compang camping. <laughs> Karena dipendam gurunya berangkat ya. Keesokan harinya dia minta-minta lagi dan itu selalu dilakukannya sampai kapan? Jangan kau berhenti melakukannya kecuali sampai aku mengatakan berhenti saat ini. Dan dia itu melakukannya sampai kapan? Sampai tiga tahun lamanya. Coba lihat. Tiga tahun namanya diperintahkan dari satu kota pindah ke kota yang lainnya. Kemudian dia tidak dibolehkan tidur dalam rumah, tapi tidur di pinggir sampah. Jadi diperintahkan pokoknya setiap kamu tidur tidur di pinggir sampah. Coba lihat. <laughs> Walaupun hujan, walaupun panas, kalau mau tidur tidur tidur. Nah, jadi sehingga apa? Sehingga terbentuklah kehidupan daripada seorang manusia yang dia itu berkeyakinan bahwasanya di dunia ini tidak ada orang yang mulia kecuali dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang mulia kecuali mulia dengan ketaatan yang dilakukannya untuk Allah Taala. Barulah dia akan menjadi orang mulia. Dan bagaimana Sayyidina Uwais al farani yang dipandang oleh para masyarakat di sekitar, dia ini adalah orang gila. Karena apa? Biasa tidur di pinggir sampah. Dia memakan daripada makanan-makanan buangan orang masyarakat di sampah. Sisa-sisanya itu dimakan sama dia. Karena apa? Buangannya orang yang dibuang sampah itu pasti halal. Karena apa? Sudah nggak dimau lagi, sudah dibuang lagi. Nah ini dia cari, sisanya manusia ini cari. Suatu waktu ketika dia itu mencari sesuatu yang bisa dimakan di tempat sampah itu, berebutan dengan seekor anjing. Anjing mau ngambil juga. Yang mau diambil oleh Uwais al-Sarani mau diambil oleh anjing. Akhirnya apa katanya Uwais al-Sarani? Wahai anjing, kamu nggak usah berebutan. Rizkiku, rizkimu sudah ditulis di atas sana. Tahukah engkau manakah yang lebih utama aku atau engkau? Coba lihat. Jangan pun sama manusia. Lihat bagaimana hasil reaksi daripada seseorang yang sudah melatih hawa nafsunya itu sampai-sampai dia itu membandingkan dirinya dengan seekor anjing. Tahukah engkau anjing? Siapakah yang lebih baik aku ataukah engkau? Ya, anjing nggak bisa jawab kan? Sehingga dia katakan, ketahuilah bahwasanya kalau aku meninggal dalam keadaan semacam ini, aku lebih baik daripada kamu. Tapi kalau aku meninggal dalam keadaan sul khotimah, berarti engkau lebih baik daripada aku karena engkau nanti akan mati kemudian tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Taala. Sedangkan aku nanti akan dibangkitkan lagi dan mempertanggungjawabkan apapun yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Sampai ke anjing pun dia itu anggap dia tidak lebih baik daripada anjing. Coba kita melihat orang ini ini di bawah kita lihat ini merendahkan dia ini menghinakan dia seseorang tidak akan mulia tidak akan beriman kepada Allah SWT dengan sesungguhnya sampai dia itu merasa tidak ada kelebihan sama sekali terhadap saudaranya sesama muslim itu adalah orang beriman ya bagaimana yang dipercontohkan oleh Nabi kita Muhammad saw ketika beliau itu masuk ke kota Madinah beliau melihat semua orang keluar dari rumah-rumah mereka masing-masing para budak, para anak-anak, orang tua, laki, perempuan, semuanya keluar. Saking senangnya mereka dengan kedatangan dan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tunggu-tunggu semenjak beberapa tahun karena mereka sudah mendengar Nabi akan berhijrah ke kota Madinah. Ternyata sekarang sudah di depan mata mereka. Gembiranya luar biasa sambil di ucapkan dikumandangkan solat al-badru alaina min saniyatil wada'i sampai akhirnya itu Lihat apa reaksi Nabi Muhammad. Apakah dia bangga? Dia senang gembira dengan sambutan yang meriah begitu tidak. Tapi subhanallah Nabi Muhammad merasa malu sehingga dia itu menundukkan kepalanya sampai orang-orang yang ada di depannya itu tidak melihat kepala, kepada kepala Nabi. Karena apa? Terbenam di dalam kepala untanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka itu yang tidak pernah mengetahui dengan Nabi, tidak pernah mengenal dengan Nabi, disangkanya yang Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad tapi Abu Bakar Siddiq. Saya Abu Bakar Siddiq sangkanya oleh mereka itu ada Nabi Muhammad SAW. Saking tawaduknya Nabi Muhammad. Kenapa bisa demikian? Ya sama hawa nafsu. Coba lihat ya bagaimana didikan ayah saya almarhum. Dia mendidik kepada saya khususnya. Dia kata begini. Eh segap, kamu itu harus berusaha untuk merasa bahwasanya diri kami itu adalah orang yang paling rendah di muka bumi Kenapa? Kalau kamu sudah berhasil ke makom itu, ke perasaan itu, maka nanti kalau ada orang yang menghormat kamu, mencium tangan kamu, kamu akan katakan, masya Allah, ini orang ahlaknya baik, seperti saya dihormati. Tapi kalau semua di suatu waktu kamu itu tidak dihormati orang, maka kamu akan katakan, ya pantas, saya orang berdosa, saya orang paling rendah, memang patut saya tidak dihormati. Sehingga apa? Gak ada tuntutan kepada orang. Mau hormat kita alhamdulillah, tidak hormat kita juga alhamdulillah. Nah, itu itu diantara didikan-didikan bagaimana orang tua orang tua dahulu melatih anak-anaknya murid-muridnya supaya tidak timbul sifat sombong dalam hatinya, sifat congkak, sifat iri, sifat dengki dan sebagainya. Beda dengan orang sekarang ini yang selalu yang diajarkan di sekolah mereka, di tempat-tempat mereka belajar selalu cuma dohir-dohir saja cara mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, cara mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemuliaan, kehormatan di mata manusia, sementara dia telah melupakan hatinya bagaimana. Coba lihat bagaimana ajaran para datuk-datuk kita. Setiap kali kita ketemu sama mereka pasti ditanya, ah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bib. Nanti ketemu lagi, ah gimana kabarnya? Alhamdulillah bib. Selalu. Padahal baru saja ditanya. Bukan mereka itu lupa atau mereka itu adalah seorang yang sudah pikun tidak tapi membiasakan orang itu supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya itu diantara pelatihan-pelatihan daripada mereka itu nah, oleh karena itu maka di sini di, diberitahukan oleh Bahadat bahwasanya di antara sesuatu yang paling ampuh untuk melatih hawa nafsu kita supaya tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak berpuasa. Kenapa? Dengan banyak berpuasa kita akan berjiwa loman. Banyak berpuasa berarti kita akan berjiwa rendah diri. Dengan banyak berpuasa maka kita akan berjiwa orang-orang yang bersih hatinya, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Itu karena puasa itu. Nah, oleh karena itu maka penting kiranya untuk kita itu pahami bahwasanya yang namanya melatih hawa nafsu itu, mujahadah itu, Riyadotun nafsu itu itu bukan di setelah kita mati enggak sekarang, sekarang waktunya. Saya masih teringat waktu saya mau berangkat ke Madinah itu untuk belajar di tempatnya Habib Zain bin Sumit. Itu saya punya abah itu berpesan dua hal. Saya utus kamu ke Madinah, saya berangkatkan kamu ke Madinah untuk melaksanakan dua hal saja. Yang pertama, kamu berbakti sama guru kamu. Karena kalau orang berbakti pada guru, itu lebih baik daripada satu jam berbakti pada guru lebih baik daripada belajar kepada guru itu selama satu tahun. Jadi kamu berbakti pada guru supaya kamu dapat membarokahnya guru. Yang kedua, kamu jangan sampai pulang ke Indonesia kecuali sampai kamu berhasil meredam amarah kamu. Karena saya terkenal dulu suka marah. Jadi kamu sebagai tanda keberhasilan kamu, kamu senyum padahal kamu marah. Nah, kalau sudah bisa seperti itu berarti kamu berhasil. Oleh karena alhamdulillah kalau saya tersenyum belum tentu saya saya marah. Saya tidak marah, bisa jadi saya marah gitu. <laughs> Itu saya pesannya abah saya kepada saya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita semuanya untuk selalu melatih hawa nafsu. Saya masih teringat ketika saya mengantar anak-anak saya eh, main di kolam renang, saya pakai pakaian begini, tongkol sama sarung biasa. Tiba-tiba ada satu anak yang menyiramkan air ke saya, ke arah saya, sehingga baju saya, sarung saya basah. Ya namanya orang begitu kan malu depan orang dan sebagainya. Marah pertama kali tapi tahan, tahan ini anak kecil, anak kecil, anak kecil. Udah lama, udah saya tinggal. Saya pinjam pada orangnya saya tinggal. Tiba-tiba anak saya lagi mandi itu panggil saya, "Bibi," gitu. Kenapa? Gitu. Saya lihat, kenapa? Berhasil, berhasil gitu. <laughs> nah, itu. Nah, jadi kita harus melatih hawa nafsu terus gitu. Jadi sampai kita meninggal baru kita selesai. Makanya dikatakan oleh Habib Wahdat, akhlak yang baik itu nggak gampang. Berakhlak yang baik itu susah, harus kita berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban segalanya. Memang enak kita bangun, tidur, kita senyum. Padahal Nabi SAW mengatakan, cukup bagi seseorang itu untuk berbuat baik. Setiap kali bertemu dengan saudaranya dan berada senyum. Ya susah, sakit gigi senyum gimana kira-kira. Nah, tapi kita harus dipaksakan untuk itu. Kita capek mau tidur ada tamu, Ya mau nggak mau harus dipaksakan kita harus temui. Kenapa? Di dunia penuh dengan keterpaksaan. Makanya dikatakan Nabi Nabi SAW, jannah tu bil makarih. Yang namanya surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak tidak enak. Sholat malam nggak enak kan? Ada nah, itu ada surga. Merendahkan diri nggak enak itu surga. Melawan hawa nafsu nggak enak itu surga. Mengeluarkan uang atau bersedekah nggak enak berat itu itu surga di situ. Jadi yang nggak enak nggak enak itu dibalik itu ada surga. Semoga kita selama di dunia ini gampang untuk melakukan sesuatu yang tidak enak tidak enak, tapi insya Allah kita dapat surga. Dan semoga yang tidak enak akan kita rasakan seperti yang enak-enak. Sehingga kita mempunyai jiwa, nafsu yang mutmainnah, radiyatun mardiyah. Dan menjadi nafsu-nafsu yang mengikuti dengan apa yang, yang diberikan petunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah jadikanlah sebab kedatangan kami ke masjid ini ya Allah. Ke rumahmu yang mulia ini ya Allah menjadi sebab kami mendapatkan ridhamu ya Allah. Terbuka hati kami untuk melaksanakan ke, melaksanakan petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Terbuka hati kami untuk melaksanakan segala macam yang menjadi keinginanmu ya Allah. Jadi karena kami termasuk orang yang bisa meredam segala hawa nafsu kami yang bertentangan dengan keinginanmu dan keinginan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Allahumma Allahumma kama ta'lamu ya Allah nafsi. Allahumma kama ta'lamu ya Allah asrarana wa lam yatarfa bal majrana وتلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا وتلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما كتمته علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر في قلوبنا رجاءك وقت رجاءنا من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم ضعفت عنه قوتنا وغسر عنه أمالنا ولن تنتهي إليه ربتنا ولن تبلغ مسألتنا ولم يجرى على ألسنتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين وخصنا به رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين